Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala masih dalam pembahasan Eh, syurutul kias Syarat-syarat kias Di pertemuan yang telah berlalu, ya, kita telah menyebutkan tiga syarat kias ya, Yang pertama, Allah yusadima dalilan aqwa minhu. Qiyas itu, analogi itu tidak boleh bertabrakan atau bertentangan dengan dalil yang lebih kuat darinya. Nah, kemudian eh, syarat yang kedua ayyakuna hukmul asli thabitan binassin au ijma' hendaknya hukum asal ya hukum asal itu thabit valid dengan nas dalil dari Al-Qur'an atau sunnah atau dengan ijma. Nah, kalau hukum asalnya itu valid dengan kias juga, maka ini tidak dianggap dianggap sebagai kias yang kias yang rusak. Nah, kemudian yang ketiga, ayakuna li hukmil asli illatun ma'lumah. Ya, hendaknya pada hukum asal itu ada illahnya, illahnya illah maklumah. Ini yang uh, kemarin kita jelaskan. Uh, sebagian para ulama mereka menyebutkan ayakuna li hukmil asli illah. Hendaknya pada hukum asal itu pada hukum asal itu ada illahnya. Artinya apa? Kita bisa pahami dari sebagian ulama memutlakkan demikian. Mereka menyebutkan pada hukum asal itu kita sudah sebutkan ya ada asal, ada far, ada hukum kemudian ilah. Nah, dalam dalam pembahasan uh, eh, kias itu dipersyaratkan kita boleh uh, sahnya atau uh, benarnya kias tersebut kalau pada hukum asal ada ilah yang maklumah yang diketahui. Nah, nah di sini uh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menggunakan kata illatun maklumah harus ada ilah yang maklumah, ilah yang diketahui. Kenapa jamaah? Karena sebagian ulama, sebagaimana yang beliau jelaskan, sebagian ulama mereka mutlakkan kata ilah saja, tanpa ada maklumah. Maksudnya apa? Hukum asal itu harus ada ilahnya. Ya. Berarti kita bisa pahami, di sana ada hukum yang tidak ada ilahnya. Nah, ini dikritik oleh beliau rahimahullah ta'ala. Ini kurang bagus kata beliau. Ya, harusnya kita katakan, hukum asal itu ada ilah maklumah. Karena kalau kita katakan ilah saja, ya, seakan-akan ada hukum Allah ya yang tidak ada ilahnya. Ini kurang tepat ya karena kata beliau semua hukum Allah baik hukum syar'i atau hukum kauni itu pasti ada ilahnya. Ya, pasti ada ilahnya. Nah, terkadang kita sebagai hamba tahu ilah tersebut dan kadang juga kita tidak tahu. Ya, nah, makanya beliau sebutkan dengan apa? istilah illatun ma'lumah harus pada hukum asal itu ada ilah yang maklumah yang diketahui. Ya. Kalau ada ilah maklumahnya, maka sah kiasnya. Nah, karena kalau ilahnya rumah maklumah kita nggak tahu, maka tidak boleh kita kiaskan. Ya, tidak boleh kita jadikan asal kias. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, berarti kalau ada satu hukum, baik hukum kauni atau hukum syar'i, yang kita ketahui ilahnya, berarti itu ilah ma, il, maklumah. Kalau kita tidak ketahui, ya, kita katakan kita mengamalkan hukum tersebut, ya, ta'abbudiyan. Karena dalam bentuk ta'abbud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ada ilahnya, kita yakin ada ilahnya, tapi kita nggak tahu ilahnya. Nah, ini yang disebutkan eh, oleh beliau rahimahullah taala. Nah, dalam pembahasan ini ada dua faedah yang beliau sebutkan. Kenapa beliau eh, bahasakan demikian? Faedahnya untuk membiasakan manusia ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk istislam, yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dari semua hukumnya, baik hukum syar'i atau hukum kauni. Bahwasanya, bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan hal tersebut. Nah, baik kita beribadah itu kita tahu hikmahnya, tahu ilahnya atau tidak. Nah, ini ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya. Kalau kita Eh, bertumpu atau bersandar pada nas ya, dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka kata beliau in an niza'u bainal mu'minin maka akan terputus niza ya terputus perselisihan kalau kita bertumpu pada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam nah Masya Allah taala jadi kita tahu uh, apa namanya ilahnya atau tidak ini nggak masalah kalau kita tahu alhamdulillah, kalau kita tidak tahu berarti kita tetap beribadah kepada Allah, kita tahu, kita yakini ada ilahnya walaupun kita tidak mengetahuinya. Ya, ini mengajarkan supaya kita selalu bersandar pada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu eh, apa namanya? Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat dari eh, kias kata beliau rahimahullahu taala Rabi'an yang keempat antakun al-illatu mustamilatan ala munasibin lil hukmi. Hendaknya illah itu mustamilatan mencakup makna yang munasib, makna yang sesuai dengan hukum. Ya. Yu'lamu min qawaid syar'i i'tibaruhu. Itu eh, teranggapnya illah yang munasib tersebut ya atau makna yang munasib tersebut itu bisa diketahui dari kaidah-kaidah syariat. Contoh, kal iskar fil khamr kata beliau, seperti mabuk ya, dalam khamr. Ya. Kenapa khamr itu diharamkan? Apa ilahnya? Ilahnya adalah memabukkan. Nah, memabukkan. Kalau begitu, segala sesuatu yang memabukkan kita katakan dia adalah khamar secara hakiki. Ya. Jadi apapun itu kalau dia memabukkan, maka dia adalah khamar secara hakiki. Ya. Sebagian ulama mengatakan enggak, bukan secara hakiki. Kalau ada barang-barang lain atau e, makanan atau minuman yang lain yang memabukkan, ya kita katakan itu khamar tapi kiasan, bukan hakiki. Nah, tapi yang benarnya di sini adalah hakiki. Ya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun." Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Hadisnya sahih riwayat riwayat Muslim. Nah, sebagian ulama menyebutkan nggak khamar itu tidak dikatakan khamar kecuali yang terbuat dari anggur. Nah, terbuat dari anggur. Selain selain itu maka tidak disebut sebagai khamar. Ala ala kulihal, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Kalau sesuatu itu memabukkan, maka dikatakan dia adalah khamar. Ah, memabukkan yang bagaimana? Maksudnya, al-iskar kata beliau, huwa tagtiyatul akli ala wajhil ladzati wat tarb. Iskar yang memabukkan yang dimaksud di sini adalah ya, memabukkan yaitu sesuatu yang menutupi akal ala wajhil ladzati wat tarb. Ya, menutupi akal ya. Dia konsumsi barang tersebut atau benda tersebut yang menutupi akalnya ala wajhil ladzati wat tarb dalam rangka untuk mencari kelezatan dan bersenang-senang dengannya. Ya. Seperti orang minum khamar. itu orang yang minum khamar ya dalam rangka apa dia ingin mencari kelezatan bersenang-senang akhirnya apa dia mabuk nah, ini haram hukumnya haram hukumnya nah masya Allah taala adapun kalau eh, tertiadul akal seperti orang yang disuntik umpamanya dengan alkohol atau yang semisal dengannya tertutupi akalnya tapi <coughs> bukan dalam rangka untuk bersenang-senang atau e, menikmati kelezatannya bukan seperti orang yang berobat atau yang semisal dengannya, air seperti tidak masuk di dalamnya. Baik. fa'inka dalam makna al-ma'na wasfan la munasibata fihi la munasabata fihi lam yasihat talil bihi. Nah, kalau seandainya ilahnya itu maknanya dalam makna uh, wasfan tordi, wasfan tordi sifat yang uh, sifat asing atau sesuatu yang uh, tidak ada munasabahnya dengan hukum, maka tidak sahih atau tidak valid dijadikan sebagai ta'lil, penyebab illahnya. Contohnya apa? Kassawadi wal bayadi masalan. Seperti uh, hitam, warna hitam atau putih contohnya. Nah, beliau sebutkan contoh. Misal zalika contohnya hadis Ibnu Abbas. Hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna barirata khairat ala zawjiha hina utiqat. Qala Wa kana zawjuha 'abdan aswad. Ya. Contohnya Barirah itu khuyrat diberikan pilihan ya untuk tetap bersama suaminya atau tidak. jadi Barirah ini e, waktu itu masih muda ya. Setelah dia merdeka ya diberikan pilihan. <clears throat> ini kisahnya ajib ini, masya Allah. Ya, makanya sampai uh, sabda Nabi SAW kisahnya Barirah ini. Jadi Barirah ini budak wanita dia punya suami budak juga nah suaminya ini budak hitam ya, budak dan kulitnya hitam ketika Barirah ini sudah sudah merdeka ya. sudah merdeka maka diberikan pilihan jadi kisahnya waktu itu si siapa e, Barirah radhiyallahu anha beliau beliau tidak mau lagi dengan suaminya ya, tidak mau lagi dengan dengan suaminya nah waktu itu eh, apa namanya suaminya didapati di pasar sambil nangis-nangis ya karena kenapa kok istrinya tidak mau lagi sama dia ya karena sudah bebas kok tidak mau lagi akhirnya pilih untuk apa e, untuk berpisah dan segala macamnya maka Nabi saw berikan isyarat berikan pilihan kepada Barirah ya mau tetap bersama suaminya atau dia mau pisah maka Barirah mengatakan ya Rasulullah ya Rasulullah ingkunta ta'muruni fasam'an wa ta'atan. Ya Rasulullah, kalau kau perintahkan aku untuk tetap bersama dengan suamiku, sam'an wa ta'an, kata beliau. Aku dengar dan taat. Ya udah, nggak apa-apa. Aku dengar dan taat kepadamu, ya Rasulullah. Nah, karena eh, ada ayat surah Al-Ahzab ayat 36 Allah berfirman wa maka lil mu'minin wal mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran lahum al khiratu min amrihim. Ya tidak pantas bagi seorang mukmin, demikian pula mukminah kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, mereka memilih mencari pilihan yang lain dari urusan mereka. Artinya tidak ada pilihan. Kalau Allah dan Rasulnya sudah perintahkan harus ikut. Nah, kata Barirah, "Ya Rasulullah, kalau kau perintahkan saya untuk tetap dengan suamiku, sam'an wa ta'an." Saya dengar dan taat. Wa in kunta tushiru alayya fala hajata li fihi. fihi. Tapi ya Rasulullah, kalau engkau itu um, hanya apa memberikan isyarat, hanya memberikan uh, apa namanya? pilihan ya memberikan arahan dalam artian diberikan pilihan maka aku la hajatali fihi aku nggak punya hajat dengan dia artinya saya nggak mau lagi dengan uh, suami saya masya Allah ya maka beliau pun tidak mau lagi kembali kepada suaminya fakala Nabi SAW maka Nabi SAW bersabda ala tu'jibuna min hubbi mugithin libariro ya suaminya mugith tidakkah kalian heran takjub bagaimana eh, betapa cintanya mugith kepada barirah tapi wa di barirah limogis dan bagaimana uh, kebencian barirah kepada Bogis kata Nabi SAW tidakkah kalian heran ya bagaimana ini hal ini bisa terjadi tentunya ini sesuatu yang sangat mengherankan ya antara suami istri masya Allah suaminya cinta banget dengan istrinya tapi istrinya benci banget dengan suaminya nah dia tidak mau lagi sama sama suaminya karena waktu itu dia masih budak budak kalau dia dia budak ya dia tidak memiliki dirinya sendiri ya tapi karena dia sudah bebas dibebaskan dia bukan budak lagi dia sudah merdeka maka dia memiliki dirinya sendiri dan dia bisa memilih antara tetap lanjut dengan suaminya atau atau tidak nah nah yang menjadi inti pembahasan kita suaminya ini disebutkan wakana zaujuha abdan aswad dan suaminya Bariroh ini adalah hamba yang hitam. Nah, hitam ini adalah sifat tordi. Sifat tordi. Seorang wanita ketika dia budak, ketika dia di, ketika dia di, dibebaskan, ya, ketika dia di, uh, afwan, seorang budak wanita, ketika dia sudah merdeka, bebas, ya, dia boleh memilih antara tetap dengan suaminya atau dia berpisah dari suaminya. Nah, apa ilahnya? Sebagian sebagian ulama menyebutkan ilahnya adalah uh, adalah abdan atau abdun. Ini adalah ilah yang munasib. Ya, pokoknya kalau dia hamba ya boleh. Kalau suaminya hamba dia merdeka dia boleh memilih. Nah, adapun kata aswat hitam ini waspun tordi. Tidak ada munasabahnya, tidak ada eh, apa namanya kaitannya sama sekali dengan apa? Dengan hukum. Ya. Maka ini tidak dianggap. Jadi kata aswad ini tidak dianggap. Karena kalau seandainya suaminya barirah itu putih umpamanya, bukan hitam, tetap dia boleh apa? Khiar, boleh memilih. Mau tetap lanjut atau pisah, boleh. Walaupun suaminya apa? suaminya putih umpamanya, kulitnya putih bukan hitam. Ya, kenapa? Karena kata hitam, sifat hitam ini ya, ini bukan e, makna yang munasib dengan hukum. Tidak ada kaitannya. Nah, itu syarat yang keempat. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, faqauluhu maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau oh, dalam hadis Ibnu Abbas kata aswad itu wasfun tordi. Ya. Waspun tordi, sifat yang sifat eh, sifat tordi maksudnya la munasibata atau la munasabata fihi hukum. Tidak ada munasibnya keselarasannya dengan hukum. Tidak ada kaitannya dengan hukum. Nah, walidzalika yasbutul khiyaru lil amati idza utiqat tahta 'abdin wa in kana abyad. Oleh karena itu kata beliau, budak wanita yang sudah dibebaskan, dia sudah merdeka, dia tetap khiar, punya khiar, punya pilihan <clears throat> untuk tetap lanjut dengan suaminya atau pisah dengan dari suaminya, walaupun suaminya putih bukan hitam. Nah, walayas butulaha idza utiqat tahta hurrin wa in kana aswad. Dan sebaliknya, si wanita, sang istri tidak boleh untuk memilih ya, pisah atau tetap ya dengan suaminya kalau suaminya merdeka. Ya. Walaupun suaminya hitam. Dipahami ya? Maksudnya begini. Ada perempuan, dia budak. Ya. Dia budak. Suaminya pun budak. Ya. Ketika si perempuan ini di, merdeka, ya, ketika dia merdeka, maka dia punya khiar, pilihan. Boleh tetap lanjut dengan suaminya, boleh juga dia pisah. Tidak lanjut lagi dengan suaminya, boleh. Kenapa? Karena suaminya hamba, budak. Nah, kata hitam baik suaminya hitam atau tidak karena kata hitam kulitnya hitam atau tidak itu nggak ada kaitannya dengan uh, hukum. Ya. Kalau seandainya dua suami istri, sepasang suami istri, sang istri tidak punya hak untuk khiar, tidak punya hak untuk tetap lanjut atau tetap uh, tetap lanjut atau pisah dari suaminya karena dia harus tetap dengan suaminya ya karena suaminya apa kalau suaminya orang yang merdeka sekalipun suaminya adalah orang yang hitam. Ya, jadi hitam, kulit yang hitam, sifat hitam ini bukan bukanlah sesuatu yang munasib dengan hukum. Karena dia hanya waspuntor tordi saja. Ya, sifat yang sifatnya hanya datang begitu saja dan tidak ada uh, kaitannya dengan hukum. Ya. Jadi bagi perempuan dia dia punya khiyar, dia dia punya pilihan untuk tetap lanjut dengan suaminya atau tidak kalau dia merdeka sedangkan suaminya apa? Budak. Jadi tidak ada kaitannya dengan warna kulitnya. Dan sebaliknya, kalau si istri atau sepasang suami istri sama-sama merdeka, maka sang istri nggak punya khiar. Dia tidak boleh memilih antara lanjut atau tidak dengan suaminya. Kenapa? Karena dia tetap harus taat dengan dengan suaminya karena sudah diikat dengan ikatan yang sah dengan akad nikah. Walaupun suaminya hitam, Begitu. Nah, karena sama-sama merdeka. Jadi uh, eh, waspun munasib di sini adalah hambanya, hamba sahayanya. Nah, nanti dilihat kalau dia hamba sahaya, sedangkan istrinya merdeka, maka dia punya khiar, boleh meneruskan atau uh, berpisah dari suaminya. Nah, masya Allah taala. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima kata beliau rahimahullah taala, antakun al illatu mawjudatan fil far'i kawujudiha fil asli. Nah. nah. Syarat yang kelima, bolehnya kias itu hendaknya illah itu ada di farak. Ya. Sebagaimana illah itu ada di asal. Jadi kita sudah sebutkan ya, rukun kias fa, asal farak nanti ada hukum kemudian ada illah. Nah, illahnya itu harus ada apa? Harus ada pada asal dan harus ada juga pada farak. Ya. Contoh kal iza seperti mengganggu. Al iza itu mengganggu, gangguan. Gangguan fi dorbil walidaini. Nah. <coughs> gangguan pada uh, perbuatan memukul kepada orang tua. Memukul orang tua itu gangguan, kan begitu. Nah. Al makhisi alat ta'fif. Ya. Yang dikiaskan kepada ta'fif. Ta'fif itu ucapan ah. Nah, fa illam takunil illatu mawjudatan fil far'i lam yasihhal qiyas. Kalau seandainya ilahnya tidak ada pada fara' cabang, maka kiasnya tidak tidak sahih, tidak valid. Nah, ini kita jelaskan contohnya. Maksudnya begini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti al-idza gangguan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk mengucapkan ucapan uf ah kepada orang tua. Ya, dalilnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, "Imma yablughanna innakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma." Kalau salah seorang, jika salah seorang di antara kedua orang tuamu sudah sampai pada usia senja, sudah tua, tua, tua renta, ya, salah satunya atau kedua-duanya, maka jangan kau ucapkan kata uf ah kepadanya. Ya. Berarti mengucapkan kata uf ini apa? Dilarang. Ilahnya apa? Ilahnya itu adalah gangguan, mengganggu uh, orang tua. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kalau begitu kita katakan, mengucapkan ucapan ah, uf, kepada orang tua itu haram. Masuk dalam bentuk apa? Kedurhakaan kepada mereka. Ya. Nah, sekarang ini ini asal. Ini kata ah, uf, ini asal. Ah, faraknya, faraknya, cabangnya adalah apa? Memukul. Memukul. Kita katakan memukul pun haram. Kenapa? Karena memukul itu dikiaskan dengan kata uf tadi. Apa ilah kedua-duanya? Ilahnya sama-sama mengganggu. Kalau kata uf itu gangguan kepada orang tua, memukul pun apa? Gangguan kepada orang tua. Tapi akan datang nanti juga eh, lebih detailnya lagi eh, kalau memukul, ya, Berarti sahih kiasnya. Boleh kita kiaskan. Tapi ada nanti jenis-jenis kias, yaitu kias awlawi. Kalau kalau kalau apa namanya mengucapkan ucapan ah, uf itu dilarang dosa besar ya dan merupakan gangguan kepada orang tua apalagi memukul. Intinya di sini kiasnya sahih, analoginya benar, dianggap benar. Kenapa? karena ilahnya ada di di di di di, di asal dan di farak, Ya, ilahnya ada di asal dan di farak. Nah, kemudian kita beli rahimahullah taala misalnya dzalika. Contohnya ayyuqal kalau kita katakan dikatakan al illatu fi tahrimir riba fil burri qawnuhu makilan. <coughs> Contohnya kita katakan ilah penyebab ya, diharamkannya riba ya ini penyebab uh, terjadinya riba dalam bur dalam gandum itu karena dia di kilo, di apa di, di ditimbang <coughs> ya karena dia ditimbang summa yuqal kemudian kita katakan yajri riba fit tufahi kiasan alal bur terjadi riba pada apel ya terjadi riba pada apel dikiaskan dianalogikan dengan gandum Nah, kita katakan kata beliau fahadal qiyasu ghairu sahih. Kias yang seperti ini tidak sahih, tidak valid. Kenapa? Li'annal illata ghairu mawjudatin fil far'i karena illahnya tidak ada di fara. Ya. Idit tufah ghairu makil karena uh, apel itu tidak ditimbang. Eh, ini kalau kita katakan apelnya ditimbang. Ya. Jadi begini, maksudnya begini. Ken, uh, gandum di antara kenapa eh, ilah ilah apa namanya pada gandum terjadi riba padanya karena gandum ini di apa? Ditimbang. Ya, ditimbang. Sekarang kita ambil apel. Boleh nggak apel ini kita katakan terjadi juga riba di dalam di dalam apel ini? Kenapa? Karena apel ini ditimbang. Kata beliau, tidak boleh. Kenapa? Karena apel itu nggak ditimbang menurut beliau. Ya, mungkin dulu uh, apa di zaman beliau apel itu dibeli per biji umpamanya ya sedangkan gandum ditimbang ya walaupun nanti uh, pembahasan tentang ilah riba dalam bur dalam gandum itu apakah hanya karena ditimbang ya atau karena ditimbang dan dia dia muddakhar dia muddakhar sebagian ulama menyebutkan uh, masyhur dalam mazhab uh, e, kami dalam mazhab Hambali Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala dan dari kalangan mutaakhirin bahwasanya uh, illah dalam uh, eh, bur gandum itu adalah makil, ditimbang. Nah, Masya Allah Ta'ala. Sebagian pendapat mengatakan enggak ilahnya karena dia dia adalah mat'uman, dimakan. Ya. Ada pendapat yang ketiga, pendapat yang lain, uh, dan ini yang dikuatkan oleh pengarang rahimahullah Ta'ala, Ilahnya adalah karena dia ditimbang dan disimpan. Karena dia ditimbang dan disimpan. Karena kalau kita perhatikan gandum itu, maka kita dapatkan ilahnya apa? ya karena dia dia ditimbang dan karena dia, dia, dia apa disimpan sedangkan tufah apel nggak disimpan ya, karena akan pasti akan membusuk dia kan begitu kalau kalau gandum nggak ya bersimpan ber, bertahun-tahun pun tidak tidak membusuk nah disimpan lama pun bisa ya, intinya dia ditimbang dan muddakhar disimpan dalam waktu yang lama nah itu ilahnya Baik. jadi kalau kita mau kiaskan apel dengan gandum kita katakan apel pun terjadi riba padanya eh, tahrimur riba dalamnya karena apa? Karena apel juga ditimbang. Kita katakan enggak. Karena tidak ada ilah ditimbang dalam apel. Ya. Gandum ditimbang, sedangkan apel enggak ditimbang. Apel mungkin dibeli bijian. Ya, walaupun mungkin kita di Indonesia, apel ditimbang umpamanya. Nah, itu lain pembahasannya. Tapi yang beliau ingin sampaikan di sini, ikhwani wa akhwati Filar rahimani wa rahimakumullah. Apel ketika di, dikiaskan dengan ilah itu harus uh, afwan apel ketika dikiaskan dengan gandum itu harus ada ilahnya. Ilahnya harus sama dengan apa? asalnya karena apel kan far cabang. Asalnya apa? Asalnya adalah gandum. Nah, kalau kita mau samakan antara apel dengan gandum harus ilahnya harus sama. Harus sama. Kalau il, kalau kita katakan gandum ilah, e, eh, tahrim ribanya di situ adalah e, di, di, ditimbang, ya berarti apa? Ilah ini harus juga ada pada pada apel. Berarti kalau apel itu ditimbang berarti terjadi riba juga di dalamnya. Tapi kata beliau, ya uh, apel itu nggak ditimbang, tapi apel itu di apa namanya di, di, dibeli bijian atau yang semisal dengannya. Nah, ini contoh yang dicontohkan oleh pengarang rahimahullah taala. Nah, jadi intinya ilahnya harus ada pada asal dan farak. Kalau ilahnya tidak ada di farak, maka kiasnya batil, tidak tidak sahih, tidak valid, nah, tidak dianggap. Nah, Allah taala. Masya Allah taala. Nah, berikutnya nanti insya Allah beliau akan menyebutkan uh, eh, aksamul kias jenis-jenis jenis-jenis kias dan ini insya Allah kita akan bahas di uh, pertemuan yang akan datang biidznillah taala nah Allah taala alam mudah-mudahan bermanfaat kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua dimudahkan untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita amin ya rabbal alamin wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanakallahumma bihamdika